Rasul menambahkan keterangannya, mereka bukan cuma umatku, tapi ulaika ikhwani. Mereka itu adalah para saudaraku. Jadi jenengan-jenenganku tidakku dadi sedulure Kanjeng Nabi. Alhamdulillah sekarang kalau kita runut jemaah sekalian, saat dunia ini negara dengan prosentase jumlah penduduk muslim mukmin terbesar di dunia adalah negara Indonesia.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 Allah masih ala Muhammad. Coba tak kasih tahu. Timur Tengah, jazirah Arab termasuk Afrika itu mayoritas adalah negara-negara Islam. Dia betul. Saman gak ngerti ya wis, ra paham gak popo, nyautong nggih, urusane ben cepet tak baleni Timur Tengah, Jazirah Arab, Afrika itu rata-rata negara-negara Islam, betul? Langono ben ketok bodohmu. Tapi coba apa yang terjadi di sana? Apa yang kita saksikan tiap hari di berbagai media? Isinya peperangan, kerusuhan, pertempuran, kekacauan, pembunuhan, pertumpahan darah. Betul? Sing bom, sing rudal. Kuwi macem-macem. Watu ae dienggo sawat-sawatan. Dienggo teman-teman.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 Soalnya diriyadoi karo para kiai, ditirakati, pokoknya janji urung kiamat. irungok keto, to. Sopo ate menghancurkan Indonesia gak iso. Pancasila itu cocok semua dengan Al-Qur'an. Gue anggap ngawur ngono tidak percaya, tak buktikan. <clears throat> Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa.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 Wong tahlilan iki manusia kabeh. Ana bedes tahlilan. Mula kemanusiaan sing tahlilan iki manusia. Adil dan beradab. Wong tahlilan iki adil. Padha ya beradab, ketemu salam-salaman, rangkul-rangkulan, senyum, beradab. Taman tahu krungu ana tawuran antar jamaah tahlil. Berada pakaiannya juga nutup aurat, sopan-sopan, berukut-berukut.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 Adep rene, Bro. Lah sing ceramahno kene kok sing dikipasi kono kuwi. Pun karo lunggu. Ngene. Mbok. Mbok. Hidangane Gusti Allah ki macem-macem, ora ming kaya aliran mutok kuwi. Maka kalau ada aliran dan kelompok sing ora padha, mbok yo tasamu saling menghormati dan menghargai. Aja ngilok-ngiloke. Dirungokke apa? Lek kene doyan hidangan sing model Maulid Nabi, solawatan, zikir, tahlilan, yasinan, manakipan, Ya ben dirasake, ben dinikmati. Wong enak kok hidangan mau. Soale kene doyan. Lah sing kono kok ora doyan, aja ngilokke. Lah sampean sing doyan, yo aja ngilokno sing ora doyan. Paham mboten? Padane misale no kene kono hidangan sate kambing. Kene doyan, nikmati wong enak kuwi menyehatkan. Sing kono ra doyan, endi penyakit darah tinggi kok. Ning ya aja kok moyoki. Rungokke apa? Sing kono ora doyan aja mbok lokke.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 Kadang dong ngilokke, ke apa ku? Trawe kok 20 akeh banget, gek cepet ental jendit-jendit ngono Iku sijine yang ngono traweh meng wolu setahun pisan meng wolu raniat salah kabeh kok kuwi. Sing bener aku ki lho nek aku netral ora traweh.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 Lah ternyata besok di akhirat yang bener kok delapan, ramah salah, pun duwe susuk rolas. Kan lumayan kena genambal sing bolong-bolong. Lah kalau ternyata nanti yang bener dua puluh lah sing traweh 8 terus piye? Nondi nek golek utangan. Ning kono wis ora ana wong utangke kok.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 Aku ngomong ya sing ngene iki. Trimo ngarepe camet, ngarepe menteri aku ngomong ngene kok. Ora seneng ya ben minggat. Iki sing DPR sing pundi? Siji loro, oh duding-dudingan padha DPR-e duding-dudingan. Matur suwun. Ya kita hormati beliau wakil rakyat.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 Taman dikon melu kumpul-kumpul ngaji, ben barokah. Loh. Saya Amit Pak aku tak garap bojomu ya. Lah wong wadon ku nek ora gelem kumpul-kumpul neng ning omah wae. Di rumah terus. Acarane omek mangan, ngombe. Kok turu to gak ngising sik apa?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 Dan noleh nengen sret ketok wong ayu ya Allah. Wong kae ayu ayune. tiba ayu kae karo aku. Akhirnya netes akhlakmu rendah hati sama ora sombong noleh ngiwa srit aku lho wis wedaan wis gawe lipstik pakai sidu isek kalah ayu karo bocah kae sadar ternyata sak ndukure ayumu isek ana sing luweh di atas kecantikanmu masih ada yang lebih cantik akhirnya gak sombong mula rungokke wong wedokku senajan ayu Lah kok ora gelem kumpul-kumpul, mesti dadi kemayu.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 Ini ana mayit dijejeli pisang goreng. Arab sombong apa kowe? Iso tuku kendaraan mewah sing regane miliatan aja sombong, apa maneh kendaraane plat merah, kuwi wae pemerintah. Jeng nukoke ya wong cilik-cilik kuwi teko duit pajak kuwi sing digawe tuku.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 Orang ana nek mlebu masuk naik pendoso kok balik ya orang Nah sing ora percaya nang dibuktekke ngono. Halo. kendaraan yang pasti menjadi hakmu dan pasti akan kamu naiki. Betul? Semua butuh pendoso, betul? Tapi nyatane semua orang orang ono sing gelem dititipi pendoso, <laughs> Rampung leh ngubur kok terus udan deres mampir ning omahe sampean.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 Lah kula ceramah ten pundi-pundi sampai luar negeri ku misi kula nggih ngajak dulur-dulur tak ajak manut kiai ben ora keliru dalane. Aku lek tempat kumpul karo kiai-kiai alim ngono kae, demi Allah saya itu merasa engko sik to urung rampung.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 Yakin ngapa ra gelem kumpul-kumpul mesti keminter. rumangsane donya sak godhong kelor. Wis luwe amba timbang kathok kolor kok. Wong gedhe ora gelem kumpul-kumpul mesti gumedhe pejabat nggak mau kumpul-kumpul dengan rakyat mesti dadi kepar. Aku ngomong wis ora usah tedeng aling-aling.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 Dan terono tau sing milih aku ya Sing maringi jabatan Allah tapi lantaran dipilih sing dukung aku ya. Makanya aku leh jadi pejabat ya kudu mbelani jangan sampai mengkhianati ojo sampai ngapusi ojo sampai mangan duit jatahe muga-muga wonge kerungu, Kowe kok tepuk tangan iki duitmu tau dipangan. Nah. Embo. Iki ana acara infak. Oh. Nggih, seyong kok tak teruske, tapi ada permintaan dari panitia, saya diharap dan diminta untuk ngemis. Penggalangan dana kula Bu, aku yang mikir, saya eh, panitia iki lho aku kok dikon ngemis barang ini. Lah ngekeki konoan iki lho pira. Sik panitia tak giring dulu. Ojo mider sik nunggu komando. Karepku sing ngarep ngiseni gambar Patimurang gawa golok. Ben dicabut meneh ora sida diganti sukarno Hatta. Bu. Bu. Tak kasih gambaran, Bu. di rumah oke pengen duitnya barokah mboten pengen rezekine barokah mboten ibarat air halo air itu harus selalu diilekkan Hah?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 Apa maneh tepak ke awakmu nak, nak ibu ku taruhane nyawa lo nak. Kaya-kaya urip kaya-kaya mati nak, <laughs> jare anake. Sing ngongkon sapa? anak kecerdasan. Udah dinasehatin, tapi nyatanya kok masih kayak gitu. Mungkin dalam rumah tanggamu ono peceren.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 Tapi kalau disebar, disedekahkan, dicariakan semakin berlimpah, semakin banyak. Lagi nek wong medit diomongi ngene iki yang gremeng. Hmm, kabeh kiai nek ngomong yang ngono. dari nek disedakoke ora kurang tambah oke orang cilik tambah gede, nyatane. Aku ndek duit sak juta. tak jariahke nang masjid 400.000 ya karek 600 tambah akeh apa tambah gede apane enggak uh, tekke cangkeme kiai malah kiai dicangkem-cangkemke lha wong dikurangi kok tambah akeh ya ora ana buktine eh, dikurangi kok tambah gede ya ora ana buktine ana buktine dikurangi ora tambah cilik malah gede apa bocah sunat Bocah sunati iki asline barange kan cilik to. Kecil mengkeret. Lah disunat iku dipotong, diketok, dikurangi, mestine kan tambah cilik. Nyatane ya ora. Ya tambah gentelo-gentelo. Delonteng-delonteng. Ayo yang mau bantah munggah mrene tak jongkrokke. Mancene yo nyata kok. Bocah sunat ya aslinya kasih kan kecil, cilik. Disunat dipotong, dilong, dikurangi. Harusnya kan jadi kecil. Nyatane, ayo digerayangi dewe-dewe. Makanya duitmu pengen tambah gede. Ketok izin oleh ono kardus muter, duitmu ketoken, nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha رسول الله صلاة الله الله على ياسين بالله صلاة الله على ياسين Ibu-ibu, ibu-ibu yang gerak tangannya, ayo lesanya ikut solawatan saya. Nyaut bu, nggih. Ana kardus riwa Nyauta kari riwi kok abet banget Kompat Ana kardus riwa Kardus senjaluk dii Sing seni akeh re Sing ngisi bakal cepet Lambemu dhewe sing ngomong lho ya Karepku ora ngono kok. Sing ngiseni akeh ret.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 Ono kardus. Yo ganti acara ngori wariwi terus. Saya aja ndisiki. mau kok riwah ya. Keluyuran saiki keluyuran. onokardus kardus kelu. Aja-aja golek seng maringi disayang pe gak maringi koncone sing maringi disayang pe sing gak maringi bolone nggo selamat sholatullah ala qaha sholatullah سلام الله على ياسين لا صلاة الله orang kayak orang maringi malah tuku tahu ora cemplungke kerdo cemplungke sae bakul tahu eh. إلهي سلم الأمة من الأفات والنقمة Nek jamaah manakib ya mesti apal kabeh selawat badar. Ilahi salimil minal afati wan niqma wa min hammi wa min humma بأهل البدر يا الله ومن هم ومن هم بأهل سرن سرن صلاة الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين صلاة الله Aja eman-eman damel sedekah, nggih. Raja Brana Bandatanya Duit akeh tanah Angga Pokoknya ini oyo o kabeh Bale nih Raja Brana Bandatanya Duit akeh tanah Mati ora ono sing di Dengaran kok pinter. <laughs> Kejaba amal kang sampurna mati ora ana sing di Kejaba amal Go salawat Salatullah Ala Taha Nggih صلاة الله حبيب الله صلاة الله Ayo sing terakhir disauti. Omah gedong makrom ya dilagokno. nada dikei nada dikei cengkok ben kepenak dirungokke kuping magrom ngono lho aja kok magrom iso lawatan apa medeni wong kei nada ndut-ndut nomburi kuwi sing gare enak mendut-mendute kuwi yo aja magrom aja ngono Baleni, Om Magedong Makram, Lah ngono kendaraan kinclong. Enak to omah gedhong. Ganti pating krompyong. Mas-masane pating. Bojo ayu moblong. Ditinggal mati. kuwi nek ayu nek elek ya grandong sing gowo bojo ayu moblong ditinggal mati sholatullah ala qaha sholatullah على ياسين Salatullah Allahumma sholli ala Muhammad Udah jam 4 lewat Terus Ya wis tak imbohi sithik.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 Terus mboten iki. Pokoke ngene usahakno, usahakno lambemu. Yo lambeku bareng. Ojo sampai gak tersentuh Al-Quran Ayo rungok ke Cangkemmu Yo cangkemku barang Kok ditangkem-cangkem ke lho apa jenengnya kok Iki Alah kok tutup kaduan Cangkemku karo cangkemmu Ojo sampai gak basah dengan Al-Quran Wis tau walau Ayatan Senajan satu ayat Kudu tahu kesenggol Quran. Iki kok sing salah paham kok tekan omah Qurane dibuka disosori gitu. Angel ngomongi wong kene iki kok. Piye ya bahasa sing paling gampang iki. Gitu? Piye iki modele iki kok angel ngene iki omongane. Walaupun satu ayat lah, wis ngono ae. Maneh contoh ya. Kok belum terus sih? Kalau jenengan melakukan hal yang dilakukan Rasulullah berarti ketempelan perilakunya Rasulullah. Rasulullah sholat, jenengan sholat betul. Lah berarti ketika jenengan sholat, sing tahu. Ini yang gitu, ono kok sing ora tahu sholat. Ono wong ndongsong manggone.